Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Pada pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Al-Kabair dan kita sudah sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Wal-Khamsun Dosa besar yang ke-54 yaitu Adiyatul ibadillah wa tatwilu alaihim Menyakiti hamba-hamba Allah dan bertindak semena-mena ataupun zalim terhadap mereka Ini merupakan salah satu dosa besar yaitu memperlakukan hamba-hamba Allah apalagi yang lemah, miskin, kekurangan baik harta maupun yang lainnya diperlakukan secara semena-mena, direndahkan dan dihinakan. Ini termasuk salah satu sifat sombong yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bahwa sombong itu adalah salah satunya adalah ghamtun nas. Merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain. Manusia. Dan sombong, Nabi mengatakan, La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka dari itu, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperlakukan mempergauli hamba-hamba Allah yang lemah ini, hamba-hamba Allah yang kekurangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan maka sesungguhnya mereka orang-orang yang melakukannya itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Syu'ara ayat 215 wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesama kaum muslimin, sama orang-orang yang beriman, kita harus saling tipu yaitu saling menghormati, saling menghargai, ya, merendahkan diri, dan tidak bersikap sombong, apalagi zalim terhadap mereka. Terutama bagi orang-orang yang lemah, yang sering menjadi sasaran perbuatan semena-mena dari orang yang kuat. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa orang lemah itu makanan orang kuat. Demikian juga hamba-hamba Allah yang miskin. Karena biasanya kemiskinan itu menjadi salah satu penyebab orang itu dihinakan. Maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempergauli mereka yaitu pergaulilah mereka dengan baik ya dengan santun dengan akhlak Islam rendahkanlah dirimu kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman apalagi mereka itu adalah orang-orang saleh orang-orang yang dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Inna Allah Ta'ala qal Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata Man ada li waliyan Faqad adhantuhu bil harb Barang siapa memusuhi wali-waliku Maka aku telah Mengizinkan untuk memeranginya Mengumumkan peperangan Mengiklankan peperangan terhadapnya Dalam riwayat lain Disebutkan Faqad barazani bil muharabah Berarti ia telah mengumumkan perang Terhadap diriku ai a'lamtuhu anni muharibun lahu. Itu aku mengumumkan bahwa aku telah memusuhinya ataupun memeranginya, muharibun lahu. Ya lebih-lebih lagi mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bergaul kepada mereka. Termasuk di antaranya adalah kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Sebahagian orang kita lihat kurang adabnya terhadap gurunya. Dia berlaku kasar, mungkin karena dunia yang dia berikan ataupun sering dia bantukan kepada gurunya atau dia berikan sumbangan yang dia berikan bantuan yang dia berikan kepada gurunya ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Ya, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk berlaku semena-mena. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa in Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha istaghna. Ya, sekali-kali tidak bahwa manusia itu ya suka berbuat ya tagha, suka berbuat melampaui batas, suka berbuat semena-mena. Ya, itu adalah satu tabiat yang tertanam dari, dalam diri manusia, suka berbuat semena-mena, menindas orang yang berada di bawahnya, menginjak orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, ar-ra'ah Ketika dia melihat dirinya serba cukup, Ya jadi dengan orang-orang ini atau terhadap orang-orang ini maka hendaklah kita merendahkan diri kita. Janganlah kita menyombongkan diri ya dengan merendahkan orang lain. Ya dengan merendahkan ataupun berbuat mena-mena terhadap orang lain. Ya jagalah adab adab di dalam bermuamalah terutama kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, hamba-hamba Allah yang beriman. Ya karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyintai mereka ya memusuhi mereka berarti kita telah mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, memusuhi mereka berarti kita telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin orang yang kita sakiti itu dia tidak mengumumkan perang, ya mungkin dia ya bersikap wajar saja ataupun bahkan dia tidak membalas keburukan kita dengan keburukan, malah mungkin dia membalas keburukan kita dengan kebaikan. Namun yang marah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menindas berlaku semena-mena kepada orang-orang lemah, mungkin orang lemah ini nggak bisa tak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya apa-apa, dia pasrah dengan nasibnya yang ya menjadi uh, sumber ataupun yang menjadi uh, kita katakan uh, tempat untuk dilecehkan atau menjadi uh, menjadi korban pelecehan lah kita katakan ya yang menjadi korban ataupun maf'ul objek untuk dilecehkan dan diperlakukan e, semena-mena. Mungkin dia tidak bisa marah. Dia tidak bisa apalagi membalas karena orang yang menyakitinya, orang yang menindasnya adalah orang kuat, orang yang berada di atasnya. Akan tetapi ketahuilah bahwa yang marah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang itu. Di dalam hadis disebutkan bahwa Abu Sufyan ata Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Faqalu ma akhadhat suyufullah min aduillahi ma akhadaha. Ya, bahwa suatu ketika Abu Sufyan berjalan melewati para sahabat yaitu Salman, Suhaib dan Bilal bersama beberapa orang. Mereka ber kata sayang sekali, pedang Allah tidak tepat mengenai musuh Allah. Yaitu dulu Abu Sufyan pernah memusuhi Islam. Lalu Abu, Abu Bakar berkata, Apakah kalian mengatakan hal seperti itu kepada Sayyidu Quraisy, Syekhi Quraisy wa Sayyiduhum? Atakuluna hadha li Syekhi Quraisy wa Sayyidihim? Apakah kalian katakan perkataan itu kepada seorang pembesar Quraisy ya dan kepada ketua mereka, pemimpin mereka dahulu. Ya. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada kepada beliau. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum laqad aghdabta rabbak wahai Abu Bakar mungkin kamu sudah membuat mereka marah sehingga Allah pun marah ya maka ya Abu Bakar pun mendatangi mereka fa'atahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqal ya ikhwata aghdabtukum qalu la yaghfirullahu laka ya akhi hadis sahih riwayat Muslim Ya, maka Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, adakah aku tadi telah membuat kalian marah?" Mereka mengatakan tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, mengampunimu wahai saudaraku. Nah, demikian. Coba lihat hamba-hamba Allah yang lemah seperti Salman, Suhaib, Bilal, ini adalah mereka adalah dulu adalah budak ya, mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin ya. Namun apabila ya orang-orang seperti ini kita lecehkan atau kita buat mereka ya hina, kita hinakan mereka, kita rendahkan mereka ya atau kita membuat mereka marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah. Ya, sebagaimana kata eh, eh, perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum Lakot aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, mungkin kamu telah membuat mereka kesal, mereka marah, mereka jengkel. Ya, dan karena itu engkau telah membuat Rabbmu marah. Demikian ya para pendengar yang berbahagia. Maka ya kita harus ya bersikap tawadu, ya bersikap rendah diri ya, mengutamakan mereka, ya berbagi bersama mereka ya dan e, menanyakan perihal mereka ya karena mereka adalah orang-orang yang tentunya tentunya membutuhkan ya, sebagian orang-orang miskin itu orang-orang lemah itu dia segan untuk minta e, bantuan atau minta e, pertolongan ya apalagi minta harta akan tetapi ya kita sebagai orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah memiliki e, sensitivitas sosial yaitu janganlah kita menjadi orang yang tidak e, tahu mau tahu terhadap apa yang ada di sekitar kita saudara-saudara kita teman-teman kita sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung yaitu nasibnya tidak sama seperti kita artinya Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki lebih kepada kita ya mungkin Allah Subhanahu wa taala jadi kita sebagai sarana ataupun sebab ya ya sampainya rezeki itu kepada mereka. Wa fi amwalihim haqqun lis wal mahrum. Dan pada harta mereka ada bagian ya ya untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Sa'il dan al-mahrum. Nah demikian. Jadi ya hendaklah kita merendahkan diri kita dan sabar ya di dalam ber dengan mereka, dengan orang-orang yang lemah ini. Ya tidak merasa gengsi, ya. Tidak apa namanya menjaga ya, menjaga jaim, jaga image lalu tidak mau dekat, tidak mau e, bergaul dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang e, taraf hidupnya ataupun level hidupnya tidak seperti dirinya. Nah, ini adalah sikap-sikap yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam surat Al-Kahfi ayat 28 wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini eh, berkenaan tentang keutamaan orang-orang fakir. Dan sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi kebanyakannya mayoritasnya adalah dari kalangan orang-orang fakir. Ya. Begitu pula dengan yang mula-mula beriman kepada para nabi sebelum beliau. Ya. Adalah orang-orang yang orang-orang yang fakir, orang miskin ya orang miskin sebagaimana juga sekarang ya dakwah salaf dakwah sunnah dakwah sunnah wal jamaah kebanyakan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang kurang mampu ya orang-orang yang kurang mampu ataupun orang-orang miskin maka janganlah kita ya bersikap kasar terhadap mereka dan hendaknya kita bisa bersabar ya e, berjalan ataupun e, berteman bersahabat bersama mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya sering duduk-duduk bersama para sahabat beliau yang fakir. Ya seperti Salman, Suhaib, Bilal, Ammar bin Yasir dan yang lain-lain, Khabbab bin al-Arad. Orang-orang musyrik mencari cara untuk mengusir orang-orang fakir dari sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar bahwa tanda kebenaran para rasul adalah yang mula-mula mengikuti mereka adalah orang-orang yang fakir. Ya seperti pertanyaan salah satu pertanyaan Sufya eh, Abu Sufya, eh, eh, Heraklius kepada Abu Sufyan, siapakah yang mengikutinya? Apakah orang-orang lemah atau orang-orang kaya? Maka dijawab oleh Abu Sufyan pada waktu itu ia masih kafir. Ya orang bahkan yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang lemah. Jadi Heraklius mengetahui ini adalah seorang nabi. Tanda salah satu tanda-tanda kenabian adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Nah, sejumlah tokoh musyrik menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, usirlah orang-orang fakir itu dari sekelilingmu." Ya, usirlah orang-orang fakir ini dari sekelilingmu. Ya Muhammad, utrudil fuqara anka fa inna nufusana ta'naf an tujalisahum falau tarattahum anka la amana bika asyrafun nas wa, wa eh, apa kata mereka Hai Muhammad, usirlah orang-orang fakir itu dari sekelilingmu. Sesungguhnya jiwa kami merasa Seandainya kamu mau mengusir mereka, pastilah orang-orang yang mulia dan tokoh-tokoh masyarakat akan mau beriman mengikutimu, mau mengikutimu. Maka ya berkenaan dengan perkataan orang-orang musyrik ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha surat al-an'am ayat 52 Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru ber beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari, berzikir kepada Allah di pagi dan di petang hari. Sedang mereka adalah orang-orang yang menghendaki, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka adalah orang yang muslim, mukmin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan ya membenarkan Allah dan Rasulnya. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh nabinya untuk tidak melayani permintaan para pembesar Quraisy tadi atau perkataan orang-orang Quraisy tadi, orang-orang musyrik Quraisy tadi. Nah, demikian, ya. Nah, itulah sikap yang harus kita miliki yaitu kita e, bersabar di dalam bergaul ya, bermuamalah kepada mereka, berteman, bersahabat dengan mereka. Janganlah kita merasa gengsi Ya sebagian orang ada yang prinsip hidupnya itu bimas, biar mati asal setan katanya. Yaitu ya biar mati asal jaga image, ya jaim, ya hingga dia tidak mau dekat-dekat dengan orang miskin sehingga ya yang jeleknya ya yang jeleknya adalah di sana ada perkumpulan. Ini kalau kumpul perkumpulannya orang kaya saja. Ya karena kalau orang-orang miskin nggak level itu disingkirkan dari majelis itu ataupun tidak masuk dalam keanggotaan majelis itu. Nah, bak, nah maka uh, di sebagian ya tempat ada orang-orang yang membuat majelis majelis ilmu lagi khusus orang kaya. Nah, ini majelis ilmu orang kaya. Orang miskin nggak boleh masuk, nggak boleh ikut. Nah demikian. Nah ini adalah satu hal yang e, menyakiti ya. Pertama itu jelas menyakiti hati orang-orang ya orang-orang miskin ini, orang-orang yang fakir ini. Yang kedua ini bertentangan dengan e, syariat Islam. Nabi SAW dilarang, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang untuk e, meladeni ya, apa namanya permintaan orang-orang orang-orang ini untuk menyingkirkan orang miskin dari dari sisi beliau. Nah demikian. Ya, maka tatkala orang-orang musyrik berputus asa untuk dapat mengusir mereka, mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu tidak mau mengusir mereka, khususkan bagi kami satu hari dan bagi mereka satu hari." Ya, apa kata mereka? "Ya Muhammad, ya, ya la illam tadrudahum faj'al lana yawman wa yawman." Ya. La illam tadrudahum wa illam tadruduhum Faj'al lana yawman walahum yawman, Wahai Muhammad, jika kamu tidak mau mengusir mereka, maka jadikanlah bagi kami satu hari dan bagi mereka satu hari. Kami nggak mau gabung-gabung dengan orang-orang miskin itu. Ya maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya fa anzalallahu subhanahu wa taala ya di dalam apa namanya firman-Nya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Robnya di pagi dan di petang hari dengan mengharap wajah Allah dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah demikian. Ya, syahid dari uh, ayat ini adalah ya kita tidak boleh ya menyakiti hati orang-orang yang yang lemah ini, orang-orang fakir ini, ya dengan mengusir mereka dari sisi kita, ya mengusir mereka dari majelis kita. Jadi termasuk salah satu kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini adalah mengkhususkan majelis-majelis ilmu ya untuk orang-orang kaya ya tanpa disertakan di dalamnya ataupun tanpa boleh di, dihadiri di dalamnya orang-orang yang miskin. Ya, nah demikian. Baik. Nah, Maksudnya adalah janganlah kamu memusuhi mereka, memalingkan pandangan dari mereka sebagai tanda tidak senang kepada mereka. Ya karena kamu menginginkan bersahabat dengan hamba-hamba dunia. Ya, dengan hamba-hamba dunia. Sebagian orang berkumpul itu karena ada maunya. Karena ada tujuannya. Ya, karena ada relasi bisnis, ada hubungan perniagaan, hubungan bisnis baru. Maka dia pun bergabungnya ataupun kumpulnya ataupun majelisnya dengan orang-orang seperti ini untuk mengharapkan dunia. Kata mereka apa sambil menyelam minum air, sambil ngaji urusan bisnis. Nah ini ini adalah satu cara yang salah. Ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini jelas menyakiti hati orang-orang miskin. Ya ini ya jelas menyakiti hati orang-orang miskin ya ditambah lagi ini bertentangan dengan syariat ataupun dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya berikutnya adalah ya, sering kali kita dapati majelis orang-orang kaya ini penuh dengan glamor yang masuk dalam kategori mubazir. Makanan yang berlebih, kadang-kadang terbuang-buang, sementara orang miskin melihatnya, ngences mereka, ya, netes air liurnya melihat majelis itu. Sementara mereka tidak dapat berkumpul bersama mereka. Ya, tidak diperkenankan untuk berkumpul bersama mereka. Nah ini adalah satu hal yang juga menyakiti hati orang-orang yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah ini. Ya, jadi ada di situ unsur mubazirnya juga. Ya, unsur mubazirnya juga dan ya eh, syaitan kadang-kadang masuk di di tengah-tengah mereka maka Kadang-kadang yang dibicarakan bukan ilmu lagi, bukan dakwah lagi, tapi urusan dunia. Ya, apa? Tapi urusan dunia. Dan yang lebih parah lagi adalah orang-orang kaya ini justru mengatur, mengatur ilmu yang akan disampaikan. Ya, mengatur ilmu yang akan disampaikan. Nah, kamu nanti Ustadz jangan menyampaikan ini, ini, ini urusan kami. Nah, atau dia mengatakan uh, uh, untuk hal-hal ini jangan disampaikan dulu dan karena mereka punya uang, mereka punya uh, harta untuk untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini hendaknya kita robah ya karena berkumpul dengan orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang lemah ini ya akan uh, mempertajam sensitivitas sosial kita ya kita lebih memahami ya bagaimana kesusahan mereka, bagaimana ya beruntungnya kita, nikmat Allah kepada kita dan ya betapa Allah Subhanahu wa taala membuka peluang bagi kita untuk berbuat baik ya dengan membantu mereka dan ikut merasakan bagaimana susahnya susahnya hidup ya karena ada eh, melihatkan kondisi mereka. Nah demikian. Ya, jadi eh, termasuk salah satu yang dapat melembutkan hati kita adalah ya kita membelai ya kepala anak yatim kan begitu dan juga yang membantu menyentuni fakir miskin. Nah demikian. jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, kulil haq min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kebenaran itu datangnya dari Rob kamu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْغَنِي وَالْفَقِيرُ Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin di dalam firmannya. nya wadrib lahum wadrib lahum masal rajulaini wadrib lahum masal al-hayatid dunya ya fakana Rasulullah SAW yu'adzimul fuqara wa yukrimuhum wa yukrimuhum Allah Subhanahu wa taala maka dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki yang miskin dan yang kafir bagaimana sombongnya orang yang punya kebun ya yang hampir panen, kemudian dia mengatakan wa alaikum miskin. Ya, kamu hati-hati terhadap orang-orang miskin, jangan sampai mereka meminta atau hadir pada saat panen hingga mereka meminta bagian mereka. Ya, ya, nggak senang diminta. Ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan kebun mereka, menggagalkan panen mereka, membuyarkan dunia mereka. Berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia kehidupan dunia ini. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan tentang uh, Allah me menghinakan dan memberikan azab dan siksanya kepada orang-orang kaya yang sombong, orang-orang kaya yang sombong yang terpedaya dengan banyaknya harta, tingginya kedudukan dan banyaknya pengikut. Ini fitnah ini, ya. Harta yang banyak, kedudukan, kekuasaan yang tinggi, jabatan yang tinggi, kemudian pengikut yang banyak, anak maupun keluarga yang besar, yang kemudian pengikut yang yang banyak. Nah ini juga merupakan fitnah ya yang bisa kadang-kadang membuat seorang itu lupa diri dan lupa daratan. Nah demikian ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang sangat menghormati dan memuliakan para fakir miskin. Ya. Ketika Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, mereka para fakir miskin itu ikut pula berhijrah bersama beliau. Di sana mereka tinggal di Sufah, yaitu serambi masjid. Sambil beribadat di situ hingga akhirnya mereka dinamakan Ashabus Sufah. Setelah itu datang pula rombongan muhajirin lainnya yang juga fakir, lalu bergabung bersama mereka hingga jumlah mereka pun bertambah banyak. Nah demikian. Itulah asal usulnya ahlu sufah. Ya asal usulnya ahlu sufah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan kaum yang lemah, fakir, miskin dan orang-orang yang tidak terkenal dari kalangan kaum muslimin ya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu turidu zinatal hayatid dunya sabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa kepada Robnya di pagi dan di senja hari. Saya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Artinya janganlah kamu berpaling dari mereka yang membelakangi mereka, meninggalkan mereka karena hanya semata-mata mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Diriwayatkan dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ala akhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la arrah Ala akhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawazim mustakbir muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah kamu aku beritahu tentang ahli sorga? Yaitu setiap muslim yang lemah, muslim yang diremehkan, ya itu yang uh, yang yang direndahkan orang oleh orang lain karena mungkin karena kemiskinannya ya mungkin karena kedudukannya atau mungkin karena asal usulnya nasabnya ya. seandainya dia bersumpah atas Allah itu bersumpah atas nama Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya ya kalau dia berdoa kepada Allah ya makbul doanya Makanya ikhwan fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamatunsaruna du'afaikum. Sesungguhnya kamu itu mendapat pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kamu. Yaitu ya melalui doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Ya orang-orang lemah ini. Maka janganlah kita memandang memandang remeh atau sebelah mata terhadap mereka Ya boleh jadi ya rezeki yang sampai kepada kita adalah eh, salah satunya adalah karena keberkatan dari doa mereka, solat mereka. Terangkatnya azab dari ya, satu penduduk negeri mungkin karena doa orang-orang lemah ini. Nah demikian. Kalau dia bersumpah ataupun berdoa atas nama Allah, maka Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Maukah kamu aku beritahu tentang ahli neraka, ahli nar?" Nabi mengatakan kullu utul jawaz mustakbir yaitu setiap orang yang keras yang kasar ya orang yang menumpuk-numpuk harta jawaz dikatakan ya bahwa jawaz adalah menumpuk harta dan pelit orang yang tomak dan pelit tomak dan bakhil jawaz adalah e, gabungan antara dua sifat ini ya tomak dan ya pelit Ya, kita bisa bayangkan bagaimana orang yang sudah poma lalu pelit pula itu. Otul adalah orang yang keras, keras kepala dan kasar. Kita bisa bayangkan itu kata yang keras kepala, tak mau menerima nasihat, kasar lagi. Nah, coba bayangkan kalau dua sifat itu bertemu. Orang yang keras kepala, kasar, poma, pelit pula. Ada yang mengatakan bahwa jawa adalah besar badannya, sombong jalannya. Ada yang mengatakan pendek dan perut ada pendek ya, tubuhnya besar perutnya. Ya, Allah alam bisawab. Itu adalah salah satu di antara sifat ahlun nar. Kemudian mustakbir, ya, dan dan orang yang mustakbir, orang yang takabur, orang yang sombong. Nah, demikian ya. Jadi ya ini menunjukkan kepada kita bahwa penghuni surga itu kebanyakan adalah orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang hina oleh orang lain. Ikhwan azanillah wa iyyakum jami'an. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dia berkata, "Marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis, "Ma ra'yuka bi hadha?" Bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Abu Abbas mengatakan, ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang duduk di samping beliau, apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Ya, apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Maka ia menjawab, Faqal rajulun min asrafin nas. Hada wallahi hariyun in khataba ayunkah. Wa in syafa ayusyafa. Apa kata orang itu? Apa jawab orang itu? Ya, dia ini adalah orang yang mulia, terpandang. Dia ini demi Allah apabila meminang, ya, maka pinangannya pasti akan diterima. Ya, apabila dia meminang pasti dinikahkan. Kalau memberikan rekomendasi pasti akan diterima rekomendasinya. Itu kalau dia berkata maka didengar katanya. Karena dia ada orang-orang terpandang, dia adalah orang yang e, tinggi kedudukannya ya di di tengah-tengah manusia. Mungkin banyak juga katanya sehingga orang dikatakan ya, kalau dia meminang dia pasti diterima pinangannya. Kalau dia memberi rekomendasi pasti akan diterima rekomendasinya. Nah, demikian. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya diam. Jadi ini bukan riba ya, tapi ini adalah satu ilmu yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka identitas pun disembunyikan seluruhnya, tidak disebutkan namanya. Faqala lahu eh, faqala eh, faqala marra rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki lain yang lewat. Faqala Rasul faqala lahu Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Lalu tentang orang ini bagaimana pendapatmu? Fakal, maka dia menjawab, Ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, ini adalah orang fakir, dia orang miskin. Hadha hariyun in khataba alla yungkah. Orang ini, kalau dia meminang, tidak akan diterima pinangannya. Wa in syafa' ala Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak akan diterima rekomendasinya. Ya, artinya dia bukan orang terkenal, bukan orang apa-apa. Kalau dikasih rekomendasi, nggak ada orang yang memandang ataupun melihat rekomendasinya. Wa inqala alla yusma liqaulihi dan kalaupun dia berkata tidak akan didengar kata-katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang ini ya orang yang terakhir ini, orang miskin ini, orang fakir ini lebih baik daripada seluruh penduduk dunia dari jenis orang yang pertama tadi. Ya, dari orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi dari jenis yang kedua yang yang pertama tadi. Yang yang yang yang pertama tadi. Nah, demikian ya para pendengar yang berbahagia. Jadi janganlah kita meremehkan orang-orang miskin ini. Ya, janganlah kita meremehkan orang-orang miskin ini, ya. Karena ya eh, penghuni neraka penghuni sorga yang paling banyak adalah dari kalangan mereka dan penghuni neraka yang paling banyak adalah dari kalangan orang-orang yang ya kita katakan orang kaya dan orang-orang yang ya kita katakan berlebih lah ya orang yang sombong dengan kekayaannya ataupun dengan jabatannya demikian maka dari itu orang-orang miskin ini juga lebih dulu masuk surga ya beda waktunya adalah 500 tahun ya dari orang-orang kaya. Mereka lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Abu Abu Sa'id Al Khudri, Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, "Eh, tajatil tajjatil jannatu wan Bahwa surga dan neraka berdialog. Ya, berdialog. Artinya berdebat gitu ya saling berargumentasi maksudnya faqatin nar maka neraka berkata fiyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiyya du'afaun nas wa masakin wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu biki man asya wa innakin nar azabi u'adzib biki man asya' walikilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, dia tadi eh, eh, neraka berkata, ya, di dalam di dalamku terdapat orang-orang besar, orang-orang yang sombong, orang yang berkuasa dan sombong. Surga mengatakan di dalamku, ya di dalam surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin maka kau memutuskan antara keduanya. Sesungguhnya engkau, hai surga, adalah rahmatku. Melalui, melalui engkau aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Dan engkau, wahai neraka, adalah adabku. Dan melalui engkau aku menyiksa siapa yang aku kehendaki. Dan untuk masing-masing kalian pasti aku penuhkan. Ya, pasti aku penuhkan dengan penghuninya. Ya, maka surga akan penuh dengan penghuninya, neraka juga akan penuh dengan penghuninya demikian. Jadi eh, ini juga menjelaskan kepada kepada kita semua keutamaan orang-orang yang eh, lemah ini, orang-orang miskin. Ya sorga mengatakan bahwa di dalam di, di dalam aku katanya kata sorga adalah doa faunas orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya. Eh, maksudnya adalah mayoritas. Ya, kebanyakan ya dari penghuni sorga itu adalah du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jadi eh, kalau kita termasuk hamba Allah yang ditakdirkan lemah dan miskin, maka janganlah berkecil hati, ya. Boleh jadi itu adalah salah satu eh, sebab kebaikan bagi kita. Allah milih kita untuk menjadi ya orang yang eh, lebih awal masuk surga. Ya, asalkan kita sabar dan tetap ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan yang yang kita uh, yang kita terima, yang kita yang kita yang Allah berikan kepada kita, yang Allah bagikan kepada kita. Nah demikian, ya. Boleh jadi itu adalah sebab bagi kita untuk ya, kebaikan ya. Nah di ya, hari akhirat kelak. nah bagi orang-orang yang ditakdirkan kaya, berhati-hatilah, ya gunakanlah kekayaan itu ya untuk taat kepada Allah, sayang kepada sesama, ya, dan untuk ya kebaikan ya bagi umat manusia. Nah, demikian eh, pendengar yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Jadi yang ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa eh, nilai itu bukan hanya nilai ya secara materi ataupun secara eh, apa yang terlihat. Ya, Nabi Shallallahu mengatakan, wasallam mengatakan ya'tir rajulus saminul 'adzim yaumal la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya akan datang nanti akan dihadirkan nanti pada hari kiamat orang seorang laki-laki yang gemuk besar badannya. Ya, artinya orang subur ini, ini kalau gemuk besar kan begitu ya. Ini kayaknya orang yang uh, saminul azim, samin gemuk, azim besar, ya pada hari kiamat. Ini biasanya ini adalah sifat orang-orang yang makmur makmur hidupnya, gembur badannya kan begitu ya, biasanya seperti itu. Nah, maka Nabi mengatakan padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai eh, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ya, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Artinya boleh jadi sayap nyamuk lebih mahal harganya daripada orang ini. Nyamuk yang kecil itu dibandingkan dengan tubuhnya yang besar itu lebih bernilai daripada dia. Nah demikian. Jadi penilaian bukan pada uh, apa namanya fisik, bentuk fisik ataupun hal yang nampak oleh mata kepala kita. Nah demikian. Ya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa ada seorang wanita yang hitam. Ya anna imro'atan sauda kanat takumul masjid. Ya, fafaqadaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahwasanya ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Kemudian eh, tiba-tiba Nabi SAW kehilangannya, yaitu dia tidak nampak selama berhari-hari, beberapa hari. Fasa'ala anha, maka Rasul bertanya tentang tentang wanita itu. Kemana dia? Qalu matat. Nah, mereka menjawab, dia sudah wafat ya Rasulullah, meninggal dunia. Nabi mengatakan afala kuntum tumuni kenapa kalian tidak memberika, memberitahukan ya beritanya kepadaku menyampaikan beritanya kepadaku ya ini tukang sapu masjid nahum sagharu amroha sepertinya mereka memandang kecil urusannya untuk apalah disampaikan kepada dami tentang uh, tukang sapu kan begitu tukang sapu itu apa bukan satu yang besar orang besar orang terkenal orang terpandang ya Ya, ini orang biasa, ya. Maka mereka pun menganggap ya nggak perlulah disampaikan beritanya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan dulluni ala qabrihi, ala qabriha. Tunjukkanlah ya kepadaku kuburnya, di mana makamnya. Maka mereka pun menunjukkan di mana makamnya Fasallah alaiha. Nabi menyolatinya. Nah demikian. Nah, Nabi SAW menyelatinya. Jadi Nabi SAW menunjukkan ya, penghargaan dan penghormatan beliau kepada wanita tersebut walaupun dia hanyalah seorang tukang sapu masjid. Ya, tukang sapu masjid. Nah, demikian. Ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin dia adalah orang yang ya, tinggi dan mulia kedudukannya. Ya, demikian di dalam uh, hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya rubba as'atha aghbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah ya berapa banyak orang-orang yang rambutnya acak-acakan berdebu dan tertolak dari pintu-pintu rumah orang seandainya dia bersumpah berdoa atas nama Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan mengabulkan doanya akan meluluskan sumpahnya nah demikian ya Artinya asas akbar madfu ini adalah uh, sifat orang-orang yang ya kita katakan lemah lah. Ya dia kerjanya di luar, ya di pinggir jalan, dia tukang sepatu misalnya, ya ataupun ya kita katakan pedagang kecil ya tentunya tidak dalam mall yang besar kan begitu ya yang necis penampilan tidak mungkin ya karena tuntutan pekerjaan ya mungkin atau ya orang yang kurang beruntung lah ya akbar berdebu ya Nah, kemudian madfu'in bil abwab. Ya, kalau datang ke pintu ditolak kan gitu ya. Nah, ini paling meminta-minta ditolak orang kan begitu. Nah, kalau penampilan kita miskin kan begitu ya, ditolak itu. Datang kita, wah ini nyusahkan aja ini. Ya, <laughs> jadi pergi nah, begitu. Tapi ingat, Lo sama Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Ya, Allah akan mengabulkan doanya. Nah demikian Ikhwanifiddin. Azallah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda kumtu ala babil jannah fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashabun nar qad umira bihim ila an-nar وكنت على على باب النار nar fa من دخلها النساء nisa ya diriwayatkan dari Usama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan saya berdiri di pintu surga ya, ya belum melihatnya dalam mimpi tentunya ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah adalah orang-orang miskin atau ini waktu beliau Isra dan Mi'raj Ya, sedangkan para pemilik kekayaan, orang-orang kaya dan orang yang berpangkat tertahan, ya belum diizinkan masuk. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa waktu antara keduanya adalah 500 tahun. Ya, Nabi mengatakan saya berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang-orang yang masukinya adalah orang-orang miskin, orang-orang miskin lebih dulu. Sedangkan orang-orang yang kaya dan berpangkat, ya, eh, orang yang memiliki jabatan tinggi tertahan. Ya, hanya saja penduduk neraka telah diperintahkan menuju neraka. Dan saya pun berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Nah demikian ya Khanifuddin, para pendengar yang berbahagia. Ya jadi janganlah kita eh, apa namanya meremehkan ya kedudukan orang-orang yang lemah ini, orang-orang miskin ini. Ya, nah demikian. Eh, itulah dia kajian kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan Allah Taala menjauhkan kita dari e, dosa yang buruk ini, dosa yang e, keji ini ataupun dosa besar ini yaitu menyakiti hamba-hamba Allah ya berlaku zalim, berlaku aniaya dan sombong terhadap mereka ya dan menindas orang-orang yang lemah, orang-orang miskin atau orang-orang yang eh, daif ya kaum duafa ya dan orang-orang miskin ini. Nah, adanya kita bisa berlaku eh, santun ya dan sayang kepada mereka. Demikianlah konfidenna azan ya Allah wa jami'an mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya, eh, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekurang jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Al-Kabair. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081 9896543 atau bisa menghubungi kami langsung di line telepon di 021 Baik untuk pertanyaan pertama akan kami angkat e, pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah yang berada di Cilengsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz e, Semoga apa-apa yang Ustadz sampaikan dalam materi kajian pagi ini terwujud dalam kehidupan Ustadz dan kami selaku pendengar. Kami mohon nasihat dari banyaknya orang-orang yang bersikap tidak ramah kepada saudaranya dikarenakan ketiadaan materi dari saudaranya tersebut. Tapi kita eh, ketika bertemu dengan orang yang kaya dia bersikap 180 derajat dari yang tadi sampai-sampai ada yang merendahkan dirinya di hadapan si kaya tersebut terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan eh, manfaat dari si kaya tersebut eh, mohon nasihatnya Ustaz Syukran Dizek khairan Ya. Uh, tentunya ya cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat bagi kita semua, ya. Tadi sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ya, ayat ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Apa yang disebutkan tadi itu adalah satu sifat yang sangat buruk dan itu ya kita temukan di tengah-tengah kita. Ya, dan mungkin kita termasuk yang pernah berbuat seperti itu. Ya, kita pilih kasih. Ya, kita pilih kasih, bukan belas kasih tapi pilih kasih. Ya, kalau kepada orang kaya, masya Allah, ya kita ya memberikan servis yang luar biasa. Bahkan seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan kita rela merendahkan diri di hadapannya. Ya, nah terhadap orang miskin luar biasa garangnya atau kita uh, seolah-olah menghindar ya menghindar dari orang-orang miskin ini ya nah, paling-paling itu begini paling-paling itu begitu paling-paling minta-minta Ya paling-paling nanti minta bantuan, minta pinjaman dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ammal yatima fala takhar. Kepada anak yatim janganlah kamu membentak, berbuat sewenang-wenang. Wa ammas fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Ya itu terjadi orang-orang miskin datang kepada kita. Kadang-kadang ya dia meminta ya, minta bantuan. Nah, dalam hal ini kita janganlah satu alergi dengan ya hal semacam ini. Ya memang mereka butuh bantuan. Ya, kalau kita punya beri beri dia. Ya, kalau kita memiliki kemampuan bantu. Ya, kalau tidak maka kaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha ada. Ya, Qaul ma'ruf kata-kata yang baik dan permohonan itu lebih baik daripada apa? Ya, pemberian yang disertai dengan eh, kata-kata uh, yang menyakitkan. Nah, demikian. Apalagi nggak udah nggak beri diomeli lagi kan begitu ya. Ya, memberi diomeli saja itu ya tidak baik, itu dilarang. Apalagi udah nggak memberi diomeli lagi orang miskinnya. Nah, coba bayangkan, ya mereka memang kurang beruntung, ya. Dan Allah memilih kita ya sebagai orang yang ya menerima titipan amanah darinya ya berupa harta. Nah, maka ingatlah ya kita harus bisa berbagi dalam kehidupan. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa bagi-bagi. Kita cuma bila kali-kali saja, semua dikali-kali kan begitu. Ya wa wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum dan pada harta kamu itu pada harta mereka itu ada hak bagi orang lain, orang miskin, ya yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi ingat bahwa gak ada orang yang dapat harta itu langsung dari langit. Melalui orang lain. Ya itu boleh jadi melalui doa orang-orang miskin ini. Maka janganlah kita bakil, jawas tadi ya. Tomak, tomak bakil pula. Ya sudah tomak bakil pula. Nah kadang-kadang yang sering menyeret kita untuk bersikap seperti itu adalah alergi dengan ya orang yang datang minta bantuan. Sebagian orang kaya kita lihat ketika disodori ya, apa namanya ya, permintaan bantuan, wah dia merlet. Ya, ah ini aja kerja kalian katanya. Ya, memang mereka membutuhkan ya, datang bawa proposal minta bantuan kan untuk ini untuk untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan kaum muslimin maka dia mengatakan ah, kalian bisanya cuma begini saja. Nah, ya memang kita katakan ada orang-orang yang memang perlu bantuan. Ya, Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Itulah dia warna kehidupan hingga membuat kehidupan menjadi indah, ada yang membantu dan ada yang dibantu, ya. Yang dibantu mendoakan orang yang membantu dan orang yang membantu mendapatkan ya keutamaan dari harta yang dia bantukan kepada orang-orang yang yang dibantunya itu. Nah demikian ikhwanifiddin Allah wa iyyakum jami'an. Maka tinggalkanlah ya sikap seperti ini, sikap pilih kasih seperti ini. Nah bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk bersikap seperti itu, ya? Melarang kita untuk bersikap ya, seperti itu dalam ah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sittata nafarin Ya, kami dulu kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kami sebanyak enam orang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal musyrikun alin Nabi. Maka orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, ya, utrud haula la yajtariuna alaina. Singkirkanlah mereka. Singkirkanlah enam orang itu supaya tidak melancangi kami atau tidak berkata-kata kasar kepada kami. Enam orang itu adalah wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Ya enam orang itu adalah saya kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ibnu Mas'ud ya, seorang dari Bani Hudail, Bilal dan dua orang lagi yang saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya maka fawaqa fi nafsi Rasulullah masya ma Allah ayyaqa فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة rabbahum يريدون وجهه. Nah, surat Al-An'am ayat 52. Ya, maka ya itu eh, sakitlah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah di hati Nabi eh, apa yang eh, yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk terjadi itu eh, semacam perasaan tidak enak lah ya ya diminta untuk uh, mengusir mereka. Ya, ini adalah hal yang menyinggung perasaan beliau, yang membuat perasaan beliau tidak enak. Maka uh, Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Nah, ini adalah riwayat uh, Muslim ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, jadi ya coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak tidaklah pilih kasih ketika beliau bergaul bersama sahabat-sahabat beliau yang yang lemah ataupun yang miskin. Ya sama seperti beliau bergaul bersama terhadap orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berharta. Nah, demikianlah Khonifuddin para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat me, uh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ya eh, keteguhan di dalam eh, agama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya anugerah berupa akhlak yang mulia dan adab yang yang luhur Ya Allah wa alam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khairan atas jawaban al Ustaz. Demikian untuk Ummu Aisyah yang berada di Cilengsi dan untuk selanjutnya di line telepon sudah ada yang menunggu itu Bapak Bambang yang berada di Madiun. silahkan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita melakukan kontemplasi secara holistik ya, atau secara kafah, eh, kayaknya umat Islam sekarang ini mengalami degradasi rasa kasih sayang tolong menolongnya sesama umat ya sejalan dengan dibatasi bendera-bendera partai politik dibentengi otonomi-otonomi daerah, dipisahkan dengan kelompok-kelompok Islam. Nah Ustadz, apakah sesungguhnya furkon-furkon atau garis-garis pemisah semisal yang kaya dengan yang miskin itu notabene mendolimi atau mendurhakai sirotol mustaqim Allah azza wajalla ya yang bertaklin bahwa sesungguhnya sesama umat Islam itu adalah saudara bersatu uh, damai bergotong royong. Uh, bagaimana assessment Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu platform di dalam kitabnya Innamal Mu'minuna Ikhwah. Ya, ada beberapa Uh, uh, panduan ya uh, umum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di hadapan kita ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya di antara sesama kaum mukmin itu adalah bersaudara. Ya wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, sama kaum muslimin itu adalah bersaudara. Yang mengikat kita yang menghubungkan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesungguhnya yang menyatukan kita itu adalah ya Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala atas dasar persaudaraan ini memerintahkan kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perbaikan dan di dalam e, ketakwaan. Jadi kita harus saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kita harus e, memiliki satu perhatian ya tetap bu ya ahwalil muslimin ya dimulai dari ya keluarga orang-orang yang ada di sekitar kita kemudian kaum muslimin yang ada di sekitar kita tetangga kita dan baru seluruh seluruh oh, ya segenap kaum muslimin ya yakni ta'awun ya pilar ini pilar yang kedua ini setelah pilar persaudaraan pilar ta'awun alal birri wa taqwa ini harus kita tegakkan Nah, kemudian setelah itu pilar yang ketiga adalah at-tawazi bil haqqi wa sabri. Ya, saling menasihati. Ya, kita tolong menolong orang siap ataupun kaum muslimin kita harus menolongnya ta'awun alal birri wa taqwa namun kita jangan lupakan pilar yang ketiga yaitu tawasi bil haqqi was wal marhamah saling menasihati ya dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Ya, itu juga merupakan bentuk rahim kita, sayang kita, ya kasih sayang kita ya kepada kaum muslimin yaitu memberikan nasihat ya berupa ilmu, pengarahan yang baik ya ataupun bimbingan yang yang lurus ya kepada kepada kaum muslimin ya tidak uh, meng, uh, uh, dalam hal ini Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi min khair ya tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya nah uh, jadi pilar yang ketiga ini harus kita tegakkan yaitu kita harus menegakkan tawasi, saling menasihati. Bagaimana? Dengan tiga ya dengan tiga pedoman. Yang pertama adalah saling menasihati dengan kebenaran. Ya, kita berusaha untuk ya meluruskan saudara kita yang menyimpang, menyeleweng dari kebenaran. Itu bentuk sayang kita kepada mereka. Yang kedua, dengan kesabaran. Ya, nah nasihat itu harus disampaikan dengan penuh kesabaran. Yang ketiga adalah dengan uh, kasih sayang. Ya, jadi itulah uh, kita katakan tiga pilar yang sebenarnya harus diamalkan dan dilaksanakan eh, oleh kaum muslimin pada hari ini ya hingga mereka dapat mengamalkan firman Allah wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya, seluruhnya dan janganlah ya kamu bercerai-berai. Nah demikian. Dengan itu kita dapat bersatu, kita dapat uh, saling uh, apa namanya uh, memiliki apa namanya uh, kepedulian ya sosial antara sama kita. Kemudian kita dapat uh, menyelamatkan saudara-saudara kita yang menyimpang dari uh, kebenaran. Nah demikian. Nah jadi fenomena miskin dan kaya itu bukanlah menyakiti kalau kita jadi orang kaya menyakiti orang miskin bukan ya orang kaya yang sombong yang tak mau membantu yang tak peduli nah ini memang ya menyakiti ini ya menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain ya maka hendaknya kita mengerti kedudukan kita ketika kita ditakdirkan dipilih Allah menjadi orang kaya bagaimana seharusnya saya berbuat ketika kita menjadi orang miskin ya juga kita harus ya, mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang miskin ya nah demikian ya karena hidup manusia itu hanya ada dua dia mendapatkan sesuatu yang disukainya atau tidak disukainya ya ya jika mendapat sesuatu yang disukainya maka dia bersyukur ya dan tidak apabila dia mendapat satu yang tidak disukainya yaitu mudarat suatu yang menyakitkan hatinya ataupun me menyusahkan hatinya maka dia bersabar musibah bala dia bersabar gitu maka Nabi mengatakan sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin apapun baik baginya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang yang sesuai dengan apa yang beliau harapkan maka beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus solihat. Nah, apabila mendapatkan sesuatu yang tidak beliau harapkan, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Nah, demikian. Nah, dengan dengan itu akan terciptalah ya kesetimbangan di dalam kehidupan ini. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khairan atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk Bapak Bambang yang berada di Madiun. Dan uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup dikatakan waktunya yang hampir habis yaitu uh, pertanyaan bagaimana uh, halnya uh, sikap kita kepada orang yang miskin tapi sombong Ustaz. Apakah kita juga uh, diperkenankan untuk berbuat baik kepada mereka? Ya berbuat baik itu dituntut kepada siapa saja. Ya, hanya saja bentuk kebaikan yang kita berikan tentunya berbeda-beda, ya. Ya, kepada orang kafir saja kita berbuat baik, ya. Dan di dalam peperangan saja berbuat baik. Bagaimana berbuat baik kepada musuh dalam peperangan? Ya, misalnya saya contohkan, ya tidak memukul wajah. Itu kebaikan sebenarnya. Ya, tidak me, apa namanya eh, mem, mem, ya. ya artinya mencungkil eh, memotong hidung ya dan mencungkil mata dan sejenisnya itu kebaikan ya jadi kebaikan itu kepada siapa saja cuma bentuk kebaikannya bagaimana nah bagaimana kita berbuat kebaikan kepada orang miskin yang sombong nah ini memang luar biasa kalau seorang punya sifat seperti apa namanya kondisi seperti ini sudah miskin sombong pula ya seharusnya ya sifat sombong itu jauh darinya karena tidak ada satu uh, sebab ataupun wasilah yang yang mendorongnya untuk sombong ya, yang mendorongnya untuk sombong tidak ada sebabnya kalau orang kaya ada sebabnya itu bisa dimaklumi dan kebanyakannya seperti itu ya ini ini adalah satu perkara luar biasa yaitu orang miskin yang sombong ya kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada saudara kita ini ya supaya ya dia ya, ya kita harus tahu diri lah menempatkan diri ya kita uh, apa namanya uh, orang yang misalnya miskin ya maka ya sifat rendah diri itu harusnya lebih menonjol lebih dominan pada diri kita karena itulah dia garisnya orang miskin gitu itulah dia nasibnya orang miskin yaitu ya eh, ketawa doanya tentunya lebih daripada orang kaya rendah dirinya eh, lebih daripada khafdul janahnya itu lebih daripada orang kaya karena dia punya sebab ya dan dia lebih jauh dari sifat sombong daripada orang kaya karena dia punya sebab yaitu sebab kemiskinan ya maka ya sampaikanlah nasihat kepadanya ya itu adalah kebaikan kita kepada orang tersebut ya nah karena kalau kita orang kaya misalnya ini misalnya ya Ya, ber, kita, di hadapan kita ada orang miskin sombong. Apakah kita bantu dia? Ya, apakah kita bantu dia? Ya, bolehkah kita memberikan bantuan ya, berupa harta kepadanya? Ya, ya tentunya di sini kita menimbang. Apabila bantuan itu akan menambah kesombongannya, ya oh, ini miskin aja sombong apalagi kaya lebih-lebih lagi kan begitu ya maka coba berikan kepadanya satu nasihat ataupun pelajaran ya agar dia berhenti dari kesombongannya itu. Nah demikian Allah wa alam bisawab. Nah ya demikian kurang saya mohon maaf ya kalau jawaban eh, tadi apa namanya kurang tepat. Nah demikian saja ya Khonifuddin ya pertemuan kita pada hari ini kita sampai pada poin yang ke-54 yaitu eh, dosa berbuat aniaya, berbuat semena-mena terhadap orang-orang lemah dan sombong terhadap mereka. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita masih berkat, berbicara ataupun membahas tentang hal yang berkaitan dengan kesombongan yaitu isbal ya isbal ya yaitu salah satu sebab sarana wasilah jalan untuk sombong yaitu isbal yaitu mengulurkan kain di bawah mata kaki. Nah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikianlah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan dari syaitan aku lupa hadza astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal rahim